Di pertemuan yang lalu telah kita bahas <clears throat> tentang duduk di antara dua sujud. Thumma qala al-muallif rahimahullahu taala as-sajdatu tsaniyah Kemudian <clears throat> penulis Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan as-sajdatus tsaniyah, sujud yang kedua. Beliau mengatakan summa yukabbiru fayasjudu as-sajdatus tsaniyah. Kemudian beliau bertakbir dan melakukan sujud pada sujud yang kedua. wa kaifiyatus sujud ats-tsani kasujudil awal dan sujud yang kedua tata caranya dilakukan sebagaimana sujud yang pertama wa ma yuqalu fihi huwa ma yuqalu fi sujudil awal dan apa yang dibaca apa yang diucapkan pada sujud kedua tersebut ma yuqalu fi sujudil awal adalah sama persis sebagaimana yang dibaca pada sujud yang pertama. Rawa al-Bukhari rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanatnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Thumma masjud hatta tatma'inna sajida marfu' dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis al-jahilu bisolati beliau menyebutkan sum masjid kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudmu sum summarfa kemudian bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna jalisa sampai tenang engkau dalam duduk. Sumasjud, kemudian sujudlah kembali hatta tatma'inna sajida sampai engkau tenang ninah dalam sujudmu. Maka disebutkan di sini dalil ada sujud kedua. Setelah sujud kemudian duduk kemudian sujud lagi. Oleh karenanya duduk di situ telah kita bahas disebut dengan al-jalsah baina sajdatain atau al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan ini dalil jelas menyebutkan dua sujud. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu demikian pula Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Hurairah juga dengan lafaz pada bab yang lain dalam kitab sahihnya. Wa Nabi alaihi salatu wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah thumma yukabbiru hina yasjud Nabi alaihi wasallam bertakbir ketika sujudnya ketika hendak sujud mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul intiqal takbir perpindahan thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah kemudian Nabi alaihi wasallam juga bertakbir ketika bangkit dari dari apa dari sujud sehingga ketika mau sujud takbir, ketika bangkit dari sujud pun juga takbir. Ini yang menunjukkan dalil bahwasanya di sana ada sujud kedua dalam tiap rakaat dan juga dalil Abu Hurairah pula menunjukkan bagaimana disyariatkannya membaca takbir pada ketika hendak sujud pertama maupun kedua demikian pula disyariatkannya bertakbir ketika bangkit dari sujud kedua berikutnya pembahasan berikutnya ketinggalan di rumah ketinggalan Ar-rak'ah asaniyah <clears throat> rakaat kedua Summa yukabbiru yaqumu ila rak'ati tsaniyah Kemudian seseorang bertakbir untuk bangkit ya. Bertakbir fayakum kemudian dia bangkit ila rak'ati tsaniyah bangkit kepada rakaat kedua ala suduri qadamaihi mu'tamidan ala rukbataihi biduni julus. Di sini kalimat-kalimat penting yang sangat penting untuk diperhatikan. Ini pendapat beliau. Beliau mengatakan bagaimana cara bangkit <clears throat> dari sujud kedua ketika tidak bangkit menuju ke rokaat berikutnya yakni pada rokaat-rokaat yang bukan di situ ada padanya tasyahud awal ataupun akhir. Namun rakaat-rakaat ganjil yang memang hendak bangkit kepada rakaat genap. Taib. Di sini kata beliau yakum ala suduri qadamaihi bangkit dengan yaitu disebutkan suduri qadamai dengan yaitu permukaan kedua telapak kakinya mu'tamidan ala rukbatayh atau punggung kedua telapak atau ya telapak kedua telapak kakinya dengan bersandar ala rukbataihi bersandar pada kedua lututnya biduni julus tanpa duduk ini pendapat beliau tanpa duduk istirahat sehingga bangkit dengan bertopang pada lutut kemudian langsung bangkit Hadza huwal masyhur min madhabil Imam Ahmad rahimahullah. Ini adalah yang masyhur dari mazhabnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. qila bal yajlis. Pendapat kedua dikatakan bal yajlis. Bahkan hendaknya ketika seorang hendak berdiri itu duduk dulu. Summa yaqumu mu'tamidan. Baru kemudian dia bangkit sambil menopang ala yadaihi bertopang di atas kedua tangannya kama huwal masyhuru min madhabil imam syafi'i rahimahullah sebagaimana ini merupakan pendapat yang masyhur dari al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala begitu pula gurunya al-imam malik rahimahullah ta'ala Taib. Coba supaya jelas kita praktekkan minta tolong Abdullah di sini dari sujud kedua kemudian langsung bangkit. Coba. Dari sujud, kemudian pendapat pertama dibuka lengannya, sujudnya kemarin, ayo. Kemudian langsung bangkit. <clears throat> Bagaimana? Iya, langsung bangkit. Ya. Ini pendapat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua dari sujud kedua, ya, kemudian duduk dulu, kemudian berdiri dengan bersandar pada tangan. <clears throat> Taib. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Semoga khair. Wahadil jalsah dan duduk ini duduk istirahat <clears throat> atau duduk apa terlebih dahulu sebelum bangkit masyhurah indal ulama bi ismin ini masyhur dikenal di kalangan ulama dengan sebuah nama wa huwa jalsatul istirahah ini yang dikenal dengan nama duduk istirahat ini yang dikenal dengan nama duduk istirahat <clears throat> jalsatul istirahah وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها dan sungguh para ulama telah berbeda pendapat tentang disyariatkan maupun tidaknya duduk istirahat ini ya duduk istirahat tadi sifat yang ke Kedua atau pertama? Yang dipraktekkan tadi? Kedua, ya. <clears throat> Taib. Minhum ada tiga pendapat ya dalam perkara ini. Duduk istirahat. Minhum man yara annaha mustahabbah mutlaqah atau mutlaqah. Pendapat yang pertama di antara mereka para ulama ada yang berpandangan bahwasanya duduk istirahat itu disunnahkan secara mutlak. Artinya kapan saja terus-terusan pakai duduk istirahat. Sebelum bangkit ke rakaat kedua itu pakai duduk istirahat terlebih dahulu. Bisa difahami? Fa'idha qumta ila Kemudian apabila engkau hendak bangkit kepada rakaat kedua, au ila rabi'ah atau menuju rakaat ke empat. Karena kalau bangkit menuju rakaat ketiga ada apa? Duduk juga mesti tanpa iskal, tapi duduk apa? Tasyahud awal. Iya, jazakumullah khair. Duduk <clears throat> tasyahud jelas tanpa ada iskal. Itu ketika apa? Ketika seseorang tidak bangkit ke rakaat ke tiga duduk tasyahud. Namun yang jadi pembahasan adalah pada rakaat-rakaat witir, rakaat-rakaat ganjil, rakaat pertama menuju kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Faidah kumta ila rabi'ah. Maka apabila engkau tidak bangkit menuju rakaat kedua atau keempat, fajlis summan hab dan ala yadaik. Maka duduklah terlebih dahulu sejenak kemudian barulah bangkit untuk berdiri dengan bertopang kepada kedua tangan Anda dengan dua sifat dengan salah satu dari dua sifat imma ala sifatil ajin apakah dengan sifat ajin menggenggam tangannya <clears throat> al ajin ini ibarat seperti eh, namanya ya ajin itu seperti orang yang sedang mengadon uh, gandum untuk dibikin jadi roti biasa mereka gandum mereka tepung terigu itu atau gandum mereka taruh di apa eh, bejana ah. eh, semacam ember begitu yang eh, lebar, kemudian mereka kasih air, mereka kasih garam, kemudian diaduk. Ya. Kalau sudah lengket ini adonan ini, kemudian mereka penet-penet pakai tangan. Nah, tangannya ngepal, mereka penet. <clears throat> Maka disebut sifatul ajin. <clears throat> Insohal hadithu fi dhalik sehingga pendapat yang pertama menganggap duduk istirahat itu disyariatkan, disunahkan mustahabbah mutlakon, mutlak disunahkan. Pokoknya setiap kali mau bangkit bertopang dengan tangan. Dan diantara mereka pun berbeda pendapat. Bagaimana bertopangnya? Ada yang menggenggam dengan tangan. Ini sifatul ajin. Ya. Disebutkan dalam hadis karena ya'jinu. Dulu beliau ya'jinu disebutkan dalam riwayat. In sahal haditsu fi dzalik. Apabila sahih hadisnya dalam permasalahan tersebut. Bagi yang memandang hadisnya sahih seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala berpandangan demikian. Maka ketika bangkit dengan digenggam. Genggam langsung atau yang semisal dengan itu. Atau e, berdiri dengan mengepalkan tangan. Au ala ghairi hadis sifah ataukah bertopang dengan kedua tangan tetap akan tetapi bukan dengan sifat tangan mengepal indaman yara anna hadithal ijn dhaifun bagi siapa saja yang memandang yang berpendapat bahwasanya hadisul ijen hadis tentang mengepal ini doaif, ya dan ini ada pembahasan tersendiri mudah-mudahan jika cukup nanti mungkin disebutkan atau kalau tidak besok ya ini maka ini kita fokus dulu ke perkara duduk istirahat pendapat yang pertama tadi apa berpendapat duduk istirahat kemudian baru bangkit dengan bertopang dengan apa? Kedua tangan. Terlepas dari bangkitnya ini pakai tangan mengepal atau dibuka ini nanti. Ya. Namun ini pendapat yang pertama, pokoknya pakai duduk istirahat, baru ketika mau berdiri bertopang dengan tangan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan gurunya siapa? Imam Malik rahimahullah. Pendapat kedua, wa dan diantara mereka man yara ada yang berpendapat annaha ghairu mustahabbah alal itlaq. bahwasanya duduk istirahat ini tidak disunnahkan sama sekali. Tidak sesekali, tidak dua kali, tidak kadang-kadang. Pokoknya tidak ada duduk istirahat, tidak ada berdiri dengan bertopang dengan dua tangan. Namun berdiri dengan bertopang pada dua lutut langsung berdiri. Dan ini pendapat al Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat kedua. Yang ketiga, wa minhum man yufassil. Pendapat ketiga dan di antara mereka ada yang merinci. Bagaimana perinciannya? Wa yaqul dia mengatakan ini tajta ilaiha kama syaqqatin nuhudi ala suduri qadamaik li dha'fin au kibarin au maradin au ma asbaha dzalik fa innaka tajlis thumma tanhad Perinciannya yaitu apabila engkau butuh untuk bertopang dengan kedua tangan, apakah karena engkau ada kesulitan bangun dengan kakimu langsung tidak bertopang dengan tangan, engkau kesulitan melakukannya. Apakah karena lidofin, karena kelemahan, au kibar atau karena sudah sepuh sehingga lututnya e, sudah sulit untuk langsung bertopang berdiri au maradin atau karena sakit ya au dalik atau yang semisalnya seperti misalnya eh, badannya berat besar sulit untuk berdiri langsung atau yang semisalnya yang jelas ada masyakkah ada kesulitan sehingga butuh untuk berdiri bertopang dengan tangan fa innaka tajlisu summa tanhadu maka engkau silahkan duduk dulu baru kemudian bangkit dengan bertopang pada kedua tangan Anda. Wa idalam tahtaj ilaiha falatajlis Adapun keadaan kedua, Anda tidak membutuhkan untuk bertopang dengan kedua tangan. Bisa untuk bangkit langsung tanpa dibantu dengan kedua tangan. Fala tajlis, maka tidak perlu Anda duduk, duduk istirahat namun langsung berdiri. Ini pendapat ketiga ada perincian. Dan yang dipilih oleh Syekh rahimahullah taala. Taib wastudilla lidzalika bi anna hadhil jalsah laisa du'a. Yang dijadikan dalil oleh pendapat ketiga ini yang dijadikan dalil dalam permasalahan ini yaitu bi anna hadhil jalsah alasan mereka bahwasannya duduk istirahat ini laisalah doa du'a, tidak ada bacaan doa padanya duduk istirahat berbeda dengan duduk di antara dua sujud ada bacaan doa robbik firli robik firli atau kemarin robik firli warhamni dan seterusnya atau duduk tasyahud at wassalawatu wattayyibat adapun duduk istirahat ini laisalaha doa tidak ada doa padanya satu walaisalaha takbirun indal intiqali minha dan tidak ada juga takbirnya ketika berpindah darinya sudah selesai duduk ya kalau pada rokaat kedua hendak ke rokaat ketiga diselangi dengan duduk tasyahud kan kita bangkit Allahu Akbar kemudian tasyahud duduk at-tahiyatulillah wassalawatu setelah selesai maka kita bangkit kan takbir lagi Allahu Akbar bangkit akan tetapi duduk istirahat ini tidak ada takbirnya tidak ada bacaan doanya tidak ada takbir perpindahannya balit takbiru wahidun minas sujudi ilal qiyam bahkan kata Syekh rahimahullah taala bahkan takbirnya hanyalah cuman berapa kali satu kali balit takbiru wahid takbirnya hanya satu kali minas sujudi takbir satu kali ketika bangkit dari sujud ilal qiyam ketika hendak berdiri satu kali saja Falamma lam yakun laha takbir qablaha wala ba'daha. Maka ketika tidak ada takbir baik sebelumnya, sebelum duduk istirahat maupun setelahnya, setelah duduk istirahat. Wala dzikra fiha dan tidak ada zikir di dalam duduk istirahat tersebut ala annaha ghairu maqsudah fi dalla ala anna ghairu maqsudah fi Ini menunjukkan bahwasannya duduk istirahat itu ghairu maqsudah fi ini tidak menjadi tujuan utama pada zatnya. Kalau ruku, rukun dalam sholat memang dituju rukuk tersebut ditandai dengan takbir sebelumnya dan takbir setelahnya ketika bangkit. Itu maksudah lidzatiha, memang dituju pada zatnya. Begitu pula ada doa khusus pada rukuknya. Begitu pula ada takbir intikal, takbir perpindahan sebelum rukuk dan setelah rukuk. Begitu pula iktidal, begitu pula sujud, semua diapit dengan takbir dan ada doanya masing-masing. Lianna kullar ruknin maksudun fidati kata Syekh. Maka sesungguhnya dikarenakan setiap rukun baik itu ruko baik itu iktidal, baik itu sujud, setiap rukun maksudun fidati itulah dituju pada zatnya fi salat dalam salat la buddha fihi min zikri masyru' maka haruslah ada pada setiap rukun tersebut zikir yang disyariatkan mesti ada bacaan doanya apakah doa ruku doa itidal doa sujud ada wa takbirin sabik diiringi juga ada takbir yang mendahului ini takbir sebelumnya wa takbirin lahik dan juga ada takbir yang menyusul setelahnya jadi ada takbirun sabik dan ada takbirun lahik ada takbir yang mendahului, yakni sebelum rukun tersebut, sebelum ruku Allahu Akbar. Dan ada takbirun lahik, takbir yang menyusul setelah rukun tersebut, yaitu <clears throat> eh, setelahnya. Atau mungkin bacaan yang lain setelah ruku, sami Allahu liman hamida. Diapit dengan bacaan-bacaan dan di dalam rukun itu sendiri juga ada bacaannya. Kalau mereka mengatakan wa yadullu ala dzalika aidan mereka yang berpendapat pendapat ketiga ini mereka juga berargumentasi pendapat mereka dilandasi dengan alasan wayadullu ala dzalik yang menunjukkan dalil tentang pendapat ini pula anna fi hadithi Malik ibn al-Huwairis bahwasanya dalam hadis Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu dalam hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu disebutkan annahu ya'tamidu ala yadayh bahwasanya <clears throat> dahulu Nabi <clears throat> alaihi salatu wasalam yaitu bertopang ya di atas kedua tangannya ya annahu ya'tamidu ala yadayh Artinya apa? Ini mereka jamak jadi ada hadis yang menyebutkan bangkit langsung tanpa menopang dengan tangan. Dan ada juga hadis yang menyebutkan Nabi bangkit dengan apa? Bertopang dengan kedua tangan. Maka pendapat ketiga mengatakan ini menunjukkan bukan seperti pendapat pertama yaitu terus-terusan bertopang dengan tangan, mutlak terus-terusan selalu bangkit selalu pakai tangan. Tapi juga bukan pendapat kedua yang taib selalu tidak membolehkan Bangkit menopang dengan kedua tangan, namun harus dengan apa? Harus dengan lutut. Ya. ya. Akan tapi pendapat ketiga menyatakan ya, jika engkau butuh boleh bertopang dengan tangan, jika tidak maka bangkit langsung tanpa duduk istirahat. Dan mereka menyebutkan menjamak dalil-dalilnya di antara dalil dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu tentang e, menceritakan tentang bagaimana Nabi Alaihissalam itu duduk istirahat kemudian tidak bangkit bertopang dengan kedua tangan beliau. Wal i'timadu alal yadain sementara bertopang di atas kedua tangan layakunu ghaliban menurut pendapat ketiga tidaklah yaitu dilakukan ghaliban dalam keadaan sering apalagi terus menerus illa min hajah kecuali karena ada hajat kecuali jika ada hajat wathiqalin bil jism ataupun berat menyangga badan la yatamakkanu ma'ahu minan nuhud tidak memungkinkan untuk bangkit langsung mengangkat badannya berdiri tanpa bertopang dengan tangan ini hajat falihada naqul oleh karenanya kami mengatakan kata Syekh inihtajta ilaiha fala tukallif nafsaka finnuhudi minas sujudi ilal qiyami raksa Oleh karenanya kami katakan apabila memang engkau butuh kepada uh, bertopang dengan kedua tangan ini falatukallif nafsak finnuhud maka tidak perlu engkau takalluf tidak perlu engkau memberat-beratkan dirimu ketika hendak bangkit dari sujud ilal qiyam menuju berdiri raksan yaitu memaksakan diri yaitu untuk bangkit langsung kepala tanpa ya, itu maju langsung berdiri saja tanpa bertopang dengan kedua tangan. Tidak perlu kau memberat-beratkan dirimu dalam bangkit dari sujud menuju berdiri langsung. Wa illam tahtaj fal aula antan hab antan hado minas sujudi ilal qiyami ra'sa. Adapun engkau tidak butuh dengan bertopang dibantu dengan kedua tangan, engkau bisa untuk langsung bangkit, maka fal aula yang lebih utama bagi Anda adalah engkau bangkit dari sujud menuju berdiri secara langsung ya, raksan langsung berdiri yaitu kepala Anda terlebih dahulu ah, yakni ke atas langsung tanpa kepala maju, tanpa duduk istirahat, ah, tanpa bertopang dengan kedua tangan, namun langsung bertopang dengan lutut dan berdiri kepala ah, langsung berdiri jika mampu maka ini yang lebih utama ini pendapat beliau wahada huwa makhtarahu dan ini adalah yang dipilih oleh siapa di situ disebutkan hada huwa ma ikhtarahu sahibul mughni ini adalah apa yang dipilih oleh penulis kitab al mughni yaitu siapa Abdullah bin Ahmad bin Kudamah yang masyur dikenal dengan Ibnu Kudamah Al-Ma'rufu bil Muwaffaq rahimahullah yang diberi lakop dikenal dengan julukan Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullahu taala namanya Abdullah. Dan dia adalah dari keluarga Ahlul Ilm, orang-orang berilmu ya, ayahnya, pamannya, saudara-saudaranya, taib e, dari kalangan ulama Hanabilah. Dan termasuk saudaranya Ibnu Qudamah adalah Al-Maqdisi Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menulis kitab siapa ingat? Hah? Abdul Ghani al Om Umdatul Ahkam. Om Umdatul Ahkam ini saudaranya, sepupunya. Dan ini saudara sepupu ya. Jadi mereka saudara sepupu. Dan ini Ibnu Qudamah rahimahullah taala berpendapat seperti ini. Imam Ahmad ya, imam mazhabnya berpendapat yaitu kalau bangkit langsung tanpa bertopang dengan kedua tangan. Kalau Imam Syafi'i rahimah taala bangkit bertopang dengan kedua tangan. Ini yang masyur dari mazhab Imam Syafi'i. Adapun Ibnu Qudamah rahimah taala beliau merinci seperti perincian tadi. Kalau butuh dengan tangan silahkan menggunakan tangan jika tidak maka yang lebih utama bangkit secara langsung wa huwa min akabiri ashabil imami Ahmad rahimahullah dan Ibnu Qudamah adalah termasuk diantara ulama senior dari kalangan yaitu mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah taala wa huwa ikhtiyaru Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad aidan ini juga merupakan ikhtiar pilihan ini juga merupakan pilihan Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad wa yaqulu sahibul Mughni berkata penulis kitab al-Mughni inna hadha huwa alladhi tajtami'u fihi al-adillah inilah Pendapat ketiga inilah, ya, pendapat inilah yang mengumpulkan dalil-dalil seluruhnya. Dalil yang menyebutkan sifat berdiri langsung tanpa bertopang dengan tangan, ya, <clears throat> eh, atau yang semisal dengan itu. Dan atau dalil yang terang terangan jelas menyebutkan ya adamidu ala yadayhi bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bangkit dengan bertopang dengan kedua tangannya. Maka pendapat yang ketiga adalah yang menjamak dalil-dalil itu semua namun mereka menjamaknya mengkompromikan kedua-duanya dengan mengatakan kalau yang lebih utama bisa bangkit langsung maka bangkit langsung adapun ketika lemah dan tidak mampu maka dengan menggunakan kedua tangan al adillatul lati fiha isbatu hadhil jalsah wa nafiha yaitu dalil-dalil yang menyebutkan di dalamnya disyariatkannya duduk tersebut duduk istirahat ataupun dalil-dalil yang sebaliknya yang menunjukkan tidak dilakukannya duduk istirahat dan bertopang dengan kedua tangan sehingga dijamak dikumpulkan pada pendapat ketiga wa hadha tafsilu indi arjahu minal itlaq dan perincian ini adalah yang paling rojih menurutku dibandingkan dengan uh, bertopang dengan uh, pendapat yang mengatakan mutlak mutlak duduk istirahat atau sebaliknya terus-terusan duduk istirahat dan bertopang dengan kedua tangan ataupun sebaliknya yang tidak membolehkan sama sekali duduk istirahat dengan bertopang dengan kedua tangan. Maka Syekh di situ memilih pendapat yang eh, ketiga. Baik. Dan di sana ada tambahan tentang permasalahan ini. Kita tambahkan <clears throat> Tapi kita baca dulu ya keterangan Syekh di sini juga disebutkan dalil-dalilnya. <clears throat> Wal qawlu bi annaha la tusyra' mutlaqan indi dhaif. Dan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat sama sekali yang disebut mutlakon mutlak yakni maknanya pada semua keadaan. Pendapat yang kedua yang mengatakan duduk istirahat ketika hendak bangkit menuju rokaat berikutnya, ya, rokaat kedua atau rokaat keempat La tusyra' mutlakan bahwasanya duduk istirahat tidak disyariatkan sama sekali. Indi dhaif menurutku adalah pendapat yang lemah. Kenapa? al ahaditsa fiha sabitah. Karena hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi wasallam pernah bangkit dari sujud kedua menuju berdiri menggunakan tangan. Ini sahih. Lalu bagaimana <coughs> hadis-hadis yang jelas sahih menunjukkan Nabi SAW bangkit dari sujud kedua menuju berdiri menggunakan tangan bertopang dengan tangan beliau sahih jelas namun kemudian kita katakan tidak disyariatkan berdiri dengan bertopang pada dua tangan ini jelas pendapat yang lemah seperti kata beliau pendapat yang lemah karena hadis-hadisnya sahih menunjukkan Nabi SAW berdiri menggunakan kedua tangannya dan di sini <clears throat> beliau menyebutkan beberapa. rawal al Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Tsumma yukabbiru hina yasjud, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir ketika hendak sujud. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir pula ketika bangkit dari atau mengangkat kepala yaitu ketika mengangkat kepala. <clears throat> Dan ini dalil umum tentang takbir dan lebih jelas nanti yang disebutkan hadis-hadis setelahnya. Warawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raqi'a. Tapi kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Thumma rka' kemudian rukuklah hatta tatma'inna raqi'an sampai tumakninah rukukmu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangkitlah sampai engkau <clears throat> tegak berdiri, tidak lurus dalam berdiri. Thumma <clears throat> sujud Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan sampai tumaknina sujudmu thumma kemudian bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna jalisan sampai tenang dalam duduk thumma sujud kemudian sujudlah kembali yang kedua hatta tatma'inna sajidan sampai tumaknina tenang dalam sujudmu thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha kemudian lakukanlah itu semua pada salat-salatmu seluruhnya taib wa riwayat dan ini dalil-dalil yang beliau sebutkan Eh, menjamak. Beliau tidak menjamak semua dalil. Ini dalil-dalil seakan menunjukkan apa? Bahwasanya tidak ada doa, tidak ada takbir khusus untuk duduk istirahat. Namun sudah selesai satu rakaat sampai apa yang disebutkan. Dari baca Quran berdiri, kemudian takbir ruku, kemudian iktidal, kemudian takbir sujud, kemudian bangkit, takbir duduk di antara dua sujud, takbir sujud kedua, kemudian lakukanlah itu semua pada sholatmu. Berarti menunjukkan sudah selesai. Berarti beliau berpandangan hukum asal tidak pakai duduk istirahat, langsung berdiri rakaat kedua. Ini hukum asal. Beliau berpandangan seperti itu. Wa riwayat dalam riwayat lain sumasjud masjid hatta tatma'inna sajidan, tsumma marfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma masjid hatta tatma'inna sajidan, tsumma marfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma fa'al dzalika fi kulliyah. Semakna. Disebutkan salat dari awal hingga akhir, terakhir sampai bangkit dari sujud, kemudian angkatlah dari sujudmu kemudian lakukan itu semua pada sholat-sholatmu semuanya. Maka hukum asal langsung bangkit tanpa duduk-duduan, ini tanpa pakai duduk segala. Ini hukum asal. Namun beliau melihat hadis-hadis yang lain sahih yang menunjukkan Nabi terkadang duduk istirahat dan bangkit menggunakan bertopang dengan kedua tangan. Insya Allah kita baca setelah azan. Ya, insya Allah kita skors dengan azan terlebih dahulu. <clears throat> Mohon salah satu eh, azan. <clears throat> Jazakumullah khairan. Oke. <clears throat> Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang lainnya untuk menjamak dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan warawa al-Bukhari an Malik ibn al-Huwairits. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Bahwasanya sahabat Malik ibn Huwairits pernah melihat Nabi alaihi wasallam yusalli, salat. Faida kana fi witrin min salati. Maka apabila beliau berada pada witir solatnya, yang dimaksud bukan solat witir, namun rokaat-rokaat ganjil pada solatnya, seperti rokaat pertama, seperti rokaat ke tiga, ya. Ini rokaat-rokaat ganjil. Maka kata Malik bin Faidis, maka apabila Nabi duduk pada rokaat witirnya, rokaat ganjilnya dari solat beliau, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit sampai beliau lurus tegak dalam duduk sampai beliau duduk terlebih dahulu. Jadi ini sebelum bangkit langsung sebelum berdiri pada rokaat kedua, sahabat Malik bin Huwais menyebutkan Nabi duduk dulu. Ini yang disebut dengan duduk apa? Duduk istirahat tadi, jalsatul istirahat. Sementara kalau itu rokaat-rokaat genap, duduk pada rokaat kedua, pada rokaat keempat, eh, ini tidak ada iskal, tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena itu ada duduk tasyahud, ya kan? Jelas dalil-dalilnya. Nabi duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, jelas. Namun sekarang jadi permasalahan rokaat-rokaat yang satu dan tiga apakah langsung berdiri ataukah duduk terlebih dahulu. Sahabat Malik ibn Huwairits menyebutkan An ra'a. Beliau melihat Nabi alaihi wasallam salat maka apabila beliau pada rokaat rokaat ganjil, rokaat pertama mau berdiri rokaat kedua atau rokaat ketiga mau ke rokaat keempat, beliau tidak langsung lam yanhat, tidak langsung berdiri, namun duduk terlebih dahulu. Ini disebut dengan duduk istirahat. <clears throat> Dan ini riwayat Bukhari sahih. Wa riwayatin dalam riwayat yang lain disebutkan annahu Nahu bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Bahwasanya Malik bin Al-Haidith mempraktekan mengimami sholat mereka atau menunjukkan sholatnya di hadapan mereka sebagaimana dulu sholatnya Rasulullah SAW. Wa rafa'a ra'sahu 'anis maka ketika dia bangkit mengangkat kepalanya dari sujud kedua jalasa dia tidak langsung berdiri ini syahidnya perlu digaris atasi jalasa karena kebiasaan ulama itu garis atas bukan garis bawah Ya, kalau kita biasa di garis bawahi. Ya, tapi kalau ulama itu biasa garis atas. <clears throat> Taib. Wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdati apabila dia bangkit mengangkat kepala dari sujud kedua, tidak langsung bangkit ke rokaat kedua, namun jalasa, duduk dulu. Ini disebut duduk istirahat. Wa'tamada 'alal ard dan bertopang di atas bumi. yakni ketika tidak bangkit. summa koma baru bangkit. Ya, bertopang dengan tangannya kemudian bangkit menuju berdiri. Warawan Nasai dalam riwayat Nasai annahu kana yurihim kaifiyata salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyata salatin Nabi sallallahu Dalam riwayat Nasai disebutkan sahabat Malik Ibnu Al-Huwairits yurihim menunjukkan memperlihatkan kepada mereka kaifiyah tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu aku melihat Nabi sholat dipraktekkan di depan murid-muridnya. Malik bin Hawairis. Faida rafa arasahu <clears throat> atau di depan kawan-kawannya. Faida rafa arasahu min Dan ketika itu disebutkan sifat sholatnya apabila dia Malik bin Hawairis mengangkat kepalanya dari sujud kedua fi awwali pada rokaat pertama yakni mau bangkit menuju rokaat kedua istawa qa'idan maka beliau pun apa istawa qaidan yaitu e, tegak menenangkan diri sejenak dengan duduk sehingga duduknya itu bukan apa juga cepat sekali namun ya, duduk sejenak kemudian bangkit meskipun tidak ada zikir khusus di situ tsumma kemudian baru bangkit fa'tamada alal ard kemudian bangkitnya dengan bertopang di atas tanah dengan menopang kedua tangannya. Taib ini yang beliau rojikan dan insyaallah taala <clears throat> taib uh, kita uh, bahas lagi di pertemuan besok masih ada besok dalam perkara pembahasan ini Insya Allah taala dan Insya Allah kita lengkapi di sana ada dinukilkan <clears throat> seperti uh, An-Nu'man bin Abi Ayyash pernah menukilkan adrobtu ghaira wahidin min ashabi Rasulullah SAW. Kata Nu'man bin Abi Ayyash, aku pernah menjumpai lebih dari satu orang dari para sahabat Nabi SAW. Fakana idha rafa min sajdatil akhirah adalah dulu mereka apabila atau dia apabila bangkit dari sujud yang kedua, sujud terakhir dalam tiap rakaat, yakni rakaat pertama atau rakaat ketiga, hendak bangkit ke rakaat kedua atau keempat, qama kama huwa maka dia pun bangkit kama huwa bangkit sebagaimana taib langsung apa adanya walam yajlis tanpa duduk maka memang dinukilkan sebagian sahabat langsung bangkit tanpa duduk demikian pula di antara yang sahih dinukilkan adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud dan dinukilkan dari sebagiannya <clears throat> taib <clears throat> sehingga eh, Syekh menjamak dan mengumpulkan dua dalil ini adapun pada Taib, salat-salat sunnah Terkadang Demikian disebutkan dalam hadis-hadis yang setelahnya Nabi SAW Bahkan solat sambil duduk Dan itu bisa duduk terus menerus Ataukah ketika mampu berdiri sejenak Maka setelah selesai Hampir mendekati suratnya selesai Bangkit berdiri Selesaikan suratnya Kemudian Eh, lanjutkan gerakan-gerakannya. Disebutkan di sini wa fi sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qat hatta asanna. Dari hadis Aisyah riwayat Bukhari bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam kondisi duduk sama sekali hatta asanna sampai nabi sudah menginjak usia lanjut Nanti disebutkan nah, ini setahun dua tahun sebelum beliau wafat. Fakana yaqra'u qa'idan maka beliau membaca salat malam sambil duduk dan salat salat malam Nabi panjang hatta ida arada an yarka akama sampai ketika Nabi sudah ingin untuk ruku dan beliau mampu berdiri qama beliau pun berdiri faqara'a anahwan min 30 ayat atau arba'ina ayat maka beliau sempatkan untuk membaca 30 ataupun 40 ayat tersisa Selesai habis suratnya summa raka'a kemudian Nabi rukuk biasa. Wafihi dan disebutkan pula di dalamnya dalam hadis Bukhari juga falamma kathura lahmuhu shalla jalisan ketika mulai banyak eh, yaitu daging Rasulullah SAW mulai disebutkan beliau mulai menggemuk sholat jalisan maka beliau sholatnya sambil duduk faida arada an yarka'a maka ketika beliau ingin ruku koma beliau bangkit Fakor atumma raka beliau beliau baca selesaikan bacaan salatnya kemudian beliau ruku biasa ini disebutkan beberapa hal seputar permasalahan salat sunnah insya Allah kita selesaikan besok Selasa tentang pembahasan ini yaitu pembahasan bangkit ya dari uh, taib uh, <clears throat> duduk maupun bangkit dari sujud kedua insya Allah kita selesaikan besok Selasa Bismillahirrahmanirrahim tentang pembahasan ini Wallahu تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك